saja Anda berada di Qatar yang sekarang ini mungkin masih jam 2-an gitu ya di Jepang yang sekarang mungkin jam 4 pagi di Amsterdam jam 12-an kira-kira tapi selalu setia mengikuti kajian ini Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa pagi jam 6 kurang 15 menit waktu Indonesia Barat kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di udara untuk melanjutkan kajian kita tentang beberapa muawiqat uh, fi talabil ilm beberapa kendala atau penghalang di dalam mencari ilmu poin terakhir yang kita bahas pada eh, pertemuan Selasa yang lalu adalah banyak uh, terjerumus ke dalam maksiat ya. Iya. Itu kendala yang sangat besar yang menyebabkan orang bisa malas ya untuk melakukan segala macam kebaikan termasuk malas di dalam mencari ilmu. Kita akan lanjutkan kepada beberapa kendala lain yang masih senada dengan yang tadi yaitu ittiba'u khutuwati syaitan wa ta'atuhu ya. yaitu banyak mengikuti langkah-langkah setan dan mentaati setan ah Kenapa demikian? Karena kan setan itu musuh yang nyata bagi kita. Dia itu selalu memerintahkan kepada keji dan mungkar, menghalangi orang dari jalan Allah Azza wa Jalla dan berupaya agar manusia itu hanya melakukan keburukan dan tercegah dari segala macam kebaikan serta mengemas keburukan dengan sesuatu yang baik sehingga menganggap dirinya baik, amalannya baik padahal di atas kesesatan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah An-Nur ayat 21 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر Hai hey, orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dan siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu memerintahkan kepada fahsya dan mungkar, keji dan mungkar. karena memerintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar maka pasti setan akan menyebabkan orang yang mengikutinya menjadi malas melakukan kebaikan termasuk mencari ilmu ya mendengarkan kajian ilmu diberi rasa malas untuk itu Coba lihat lagi Al-Baqarah 169 Allah Azza wa Jalla berfirman Ya ayuhal ya ayuhan nas Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum adum bin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Coba lihat. Kata Allah dalam Al-Baqarah 169 ini, "Hei manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang halal dan baik yang ada di muka bumi." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Hanyalah setan itu memerintahkan kalian kepada perbuatan su, perbuatan buruk tuh ya. Wal fahsya, perbuatan keji. Wa antaqulu alallahi ma la ta'lamun dan memerintahkan agar kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan Setan hanya merintahkan kepada kalian dengan tiga perintah. Perintah pertama su keburukan-keburukan. Kedua fahsya. Fahsya itu keji. Keji itu adalah perbuatan dosa yang merugikan diri kita sendiri dan yang ketiga menyuruh agar kalian ini berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu maknanya berbicara tentang ajaran Islam ini. Tentang agama ini. Sebab agama ini adalah syariat Allah Azza wa Jalla bersumber dari kalamullah Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih itu adalah berbicara agama berarti berbicara atas nama Allah tapi tanpa ilmu bahasa Arab tidak bisa ilmu tafsir tidak mengerti ilmu hadis juga tidak faham kawaidul fiqhiyah, usul fiqih, ilmu fiqih belum pernah belajar. Hanya baca buku-buku terjemahan. Otomatis apa yang terjadi? Banyak keliru, banyak salah. Quran dan hadis dalam bahasa Arab. Penjelasan para ulama tentang ayat dan hadis tadi juga dalam bahasa Arab untuk bisa memahaminya dengan pemahaman yang benar, yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya wajib menguasai bahasa Arab. Bahkan tidak cerita Arab semata-mata, tapi juga harus menguasai ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, dan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan. Dan semua ilmu-ilmu tadi dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab saja cukup untuk bisa memahami Quran Sunnah, oh, orang Arab semuanya jadi ulama tuh. Karena mereka jago sehari-harinya bahasa Arab. Tapi ternyata orang Arab tidak semua jadi ulama, hanya segelintir orang yang jadi ulama. Ini menunjukkan hanya bahasa Arab saja tidak cukup jadi bekal untuk bisa memahami agama Islam ini. Harus menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Bayangkan kalau orang sekarang bahasa Arab juga tidak faham, tidak mengerti. Dia hanya baca dari terjemahan saja. Terjemahannya aja belum tentu benar. Karena di dalam setiap proses penerjemahan pasti pasti pasti banyak makna yang hilang. Tidak 100% dari makna yang terkandung dalam satu kalimat dalam bahasa tertentu ketika diterjemahkan seluruh maknanya bisa keterterjemahkan enggak banyak makna yang hilang selain makna ada hal lain dalam yang terkandung dalam sebuah bahasa yaitu keindahan bahasa keindahan kalimat gitu ya ya maknanya mendalam Ya terdengarnya indah Ketika diterjemahkan ke bahasa lain Ada dua kemungkinan Bisa diambil maknanya saja Tapi keindahan bahasanya hilang Bisa diambil keindahan bahasa Tapi maknanya berubah Dan susah mengambil kedua-duanya apa ada pengaruh keindahan bahasa? Ada. Keindahan bahasa memberi sentuhan yang lebih mendalam, lebih mengena ke dalam hati. Sakwenya dina bahasa Sunda oge okay, gitu diterjemahkan karena bahasa Indonesia. Umpamana ada peribahasa dalam bahasa Sunda jauh-jauh di jug-jug anggang-anggang di teang lain lumantung tambuh laku lain luntak tanpa sejak, tapi lumantung sabab ayanu dituju luntak sabab ayanu sejak. Indah Kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gimana? Walaupun jauh saya datang, udah sampai sana Maknanya keambil tapi keindahan bahasanya hilang Ya kuring tegaduh anak. Rupina pun anak tetos kapetik atina kapentang asmarana. Kumalati panyengit ati bebene pamepes hate beberuh nutos parantos manu <laughs> Coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Anak saya sudah jatuh cinta, paling begitu. Ya. Ia pun anak terupin atas pas ini janji kedal subaya piken hirup ngahiji ngawangun rumah tangga kacai jadi salewi kadarat jadi salebak sok terjemahkan karena bahasa Indonesia itu susah tidak bisa maknanya mungkin bisa tapi keindahan bahasanya hilang Daya sentuhnya ke dalam hati Jadi hilang juga atau berkurang Cacak bahasa Sunda eta yang tidak seberapa indah bahasa Arab Masya Allah luar biasa keindahannya dan hanya bisa ternikmati oleh orang yang memahaminya. Nah, jadi dalam setiap penerjemahan itu banyak makna yang hilang. Kadang banyak yang salah strukturnya struktur bahasa Arab tapi bahasanya bahasa Indonesia. Jadi liar. Seperti ada sebuah hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. diterjemahkan strukturnya tetap struktur bahasa Arab. Man siapa yuridi yang dikehendaki Allahu Allah bihi dengannya khairan kebaikan yufaqihu Allah akan memahamkan baginya fiddin dalam agamanya. Yang diterjemahkan nate siapa yang uh, dikehendaki uh, oleh Allah dengannya kebaikan maka Allah akan memahamkan baginya agamanya. Ah, sehingga gitu kan. Kan liar ya tate. Apa yang dimaksud siapa yang dikehendaki dengannya kebaikan? Dengannya ini terjemahkan dengannya aja. Ya, itu susah. Difahaminya jadi rada bingung dan banyak yang salah seperti umpamanya sebuah hadis yang banyak disalah terjemahkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair banyak diterjemahkan dengan terjemahan yang salah tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri ini keliru Allah Rasul sesam bersabda la yu'minu ahadukum tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta sehingga yuhibba dia mencintai li akhihi bagi saudaranya ma yuhibbuhu apa yang dia cintai li nafsihi bagi dirinya minal khair berupa kebaikan. Jadi mana yang benar tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Begitu, tapi banyak orang salah terjemahannya. Nah, contoh-contoh seperti ini menggambarkan bahwa banyak penerjemahan yang salah, yang keliru. Saya pernah menjadi editor terjemahan dan saya juga menterjemahkan beberapa buku. Ketika diter, uh, mengedit sebuah terjemahan, aduh banyak yang keliru ini. Dia faham bahasa Arab tetapi tidak bisa menuangkannya dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Dan salah satu motivasi saya menerjemahkan sebuah buku Ada buku yang judulnya Kitabul Ilmi Susunan Syahlu Thaymin Itu saya terjemahkan karena apa? Ketika dulu membaca ada terjemahan dari buku itu Waduh keliru besar Tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh si penulis dan ini bahaya bisa menyesatkan pembaca. Banyak yang salah, banyak pikiran si penerjemah masuk ke dalamnya yang bertolak ke belakang dengan keyakinan si penulis aslinya. Itu banyak loh yang seperti itu. Nah, ini penerjemahan itu banyak salah. Jadi kalau orang memahami agama hanya membaca buku-buku terjemahkan, terjemahan lalu dia merasa sudah faham tentang agama ini lalu dia menyampaikan kepada orang itu yang dimaksud dengan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dan itu merupakan salah satu di antara jebakan syaitan laknatullahi alaih. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 169 tadi, "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Hanyalah si setan laknatullahi alaih memerintahkan kalian agar berbuat keburukan, berbuat fahsya atau kekejian dan agar kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Coba diselidiki ustadz-ustadz yang suka ceramah. Yang suka menyampaikan pengajian. Cek, bisa nggak bahasa Arab dia? Jarang ya. Apa dia pernah nggak belajar ilmu tafsir, ilmu hadis? Latar belakang pendidikannya apa? Pernah nggak dia belajar ilmu syariat secara terkurikulum di bawah bimbingan orang yang ahli tentang hal itu? Rata-rata tidak ya. Sok sekarang dalam urusan dunia weh. Dalam urusan dunia. Kan ada dokter Dokter itu bisa praktek mengobati orang karena apa? Mereka pernah belajar tentang ilmu kedokteran, ilmu kesehatan secara terkurikulum. Dibimbing oleh orang-orang yang ahli tentang hal itu dan berpengalaman. Setelah 4 tahun belajar teori lalu praktek 2 tahun dibimbing juga oleh para dokter senior yang sudah berpengalaman diawasi setelah hasil pengawasan itu menunjukkan ya sudah mampu baru dikasih lisensi untuk apa untuk mengobati menerima konsultasi kesehatan dan seterusnya ya. baru dikasih izin praktek tuh sekarang umpah kita hanya membaca buku-buku tentang kedokteran. Seribu buku kedokteran kita baca. Seminar-seminar kesehatan kita ikuti. Setelah itu kita merasa tahu, boleh nggak kita buka praktek pengobatan? Nggak boleh, malah praktek bisa ditangkap itu. Nggak akan dikasih izin. Walaupun sudah seribu buku kedokteran yang dia baca, ya tapi pertama belum tentu apa yang dia fahami itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh si penulis buku itu. Kedua, buku-buku yang dibaca juga tidak terkurikulum secara baik, tidak terprogram secara baik. Ketiga, di, tidak di bawah bimbingan ahlinya. Dan banyak yang salah faham. Ya, kalau ada orang yang hanya membaca buku-buku kesehatan, buku kedokteran, seribu buku dia baca, ya, setelah itu dia merasa tahu lalu membuka praktek-praktek pengobatan, itu bisa ditangkap itu ilegal dan berbahaya, malpraktek. Nyuntiknya bisa salah gitu ya, ngasih obat bisa salah, menganalisa sebuah penyakit dengan obatnya juga bisa salah, bisa keliru. Akhirnya dia hanya lebih banyak merusak dan merugikan masyarakat daripada mengobatinya, ya. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat, dalam urusan agama hanya sekedar membaca terjemahan saja keliru. Jangankan terjemahan, hanya membaca dia bisa bahasa Arab lalu membaca kitab-kitab berbahasa Arab tanpa bimbingan itu bisa salah faham para ulama dikemukan di antara oleh Syekh Bakar Abu Zaid uh, apa namanya Hilyatul Talibul Ilm menyatakan mangkana ustadzuhu kitabahu fa khata'uhu aktsaru min sawabih ya Barang siapa orang yang menjadikan uh, kitabnya sebagai gurunya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Oleh karena itu sangat-sangat berbahaya orang tanpa ilmu berbicara agama. Dan itu salah satu jebakan setan. Apa akibatnya? Akibatnya orang yang mengikuti langkah-langkah setan terjerumus ke dalam banyak kekeliruan dalam memahami, mengamalkan dan mengajarkan agama ini. Ini salah satu di antara kendala, ya. Kendala dalam hal mencari ilmu, wah, nggak perlulah belajar kuliah di Universitas Islam cukup baca, cukup ikut pengajian saja. Setelah itu ya sudah kita ajarkan sesuai dengan hadis balighu anni walau ayah. Nah, dia juga sudah faham tentang hadis ini. Sampaikan oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Ya, walaupun bodoh akhirnya menyampaikan. Dia tidak faham hadis ini. Coba perhatikan. Balighu anni. Sampaikan oleh kalian anni apa-apa yang kalian dapatkan dari aku. Maksudnya apa? Dari Rasulullah SAW itu ya Quran dan Sunnah berdasarkan ilmunya. Kalau ilmunya enggak faham, enggak bisa apa yang mau disampaikan akhirnya menyampaikan isi fikirannya sendiri bukan uh, hadis dan ayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni walau ayah itu dengan ilmu loh. Bukan dengan fikiran sendiri. Ya. Oleh karena itulah maka orang yang mengikuti langkah-langkah setan karena setan pertama musuh yang nyata bagi kita ya. Yang kedua, setan itu tidak akan pernah menggiring, menuntun kita kepada kebenaran. Yang ketiga, setan itu hanya merintahkan kepada keji dan mungkar. Hanya merintahkan untuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Maka orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan hanyalah orang-orang yang akan memiliki rasa malas yang besar untuk meng, mendengarkan kajian-kajian ilmu. Lihatlah uh, firman Allah Azza wa Jalla dalam An-Nahl 100 Allah menyatakan innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Setan hanyalah memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang menjadikan setan sebagai walinya Wali itu tutur kenen, pelindung, pemimpin gitu ya. Walladzina hum bihim musyrikun dan kepada orang-orang yang menjadikan setan sebagai sekutu-sekutunya. Ya. Coba lihat di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang keempat. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa innahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir telah ditetapkan bagi setan bahwa sungguhnya siapa orang yang menjadikan setan sebagai ikutannya, sebagai pemimpinnya, sebagai tutur kenennya, sesungguhnya setan akan menyesatkannya dan akan menggiringnya kepada azab neraka sa'ir. Makanya Allah Azza wa Jalla mewanti-wanti kita, melarang kita mengikuti langkah-langkah setan, menjadikan setan ini sebagai wali, pelindung, pemimpin uh, yang dituturkan kumanehananata. Coba lihat surah Al-Kahfi ayat yang ke-50 Allah Azza wa Jalla menyatakan afatattakhidunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni wahum lakum aduun bi'salid dhalimina badala Apakah kalian mau menjadikan setan dan turunan-turunnya sebagai wali kalian? sebagai pelindung kalian, sebagai pemimpin kalian, sebagai tutur kenen kalian. Padahal mereka itu musuh yang nyata bagi kalian, sungguh buruk apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Sungguh buruk balasan bagi orang-orang yang zalim. Orang seperti ini dijamin rugi Lihat An-Nisa 119 Allah Azza wa Jalla menyatakan wa may yattakhidhi syaitana waliya min dunillah faqad khasira khusrana mubina Siapa orang yang menjadikan setan sebagai wali selain Allah tutur kenen selain Allah maka sungguh dia rugi dengan kerugian yang sangat-sangat sangat nyata Orang yang mengikuti langkah-langkah setan terlebihnya berlindung kepada setan gitu ya dari godaan setan. Hmm, berlindung kepada setan dari godaan setan. Maknanya berlindung kepada raja jin, raja setan agar anak-anak buahnya tidak mengganggunya. Ya. Dan ini dulu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Ketika orang-orang Arab jahiliyah melewati sebuah tempat yang dianggap angker, baik lembah gitu ya, padang pasir, gunung gitu, karena ya sampai sekarang kepercayaan itu masih ada di padang pasir, di gunung-gunung batu, di lembah-lembah gitu ya kan sepi tuh. nggak ada orang, makhluk lain nggak ada. Itu mereka meyakini di sana ada penghuni gaib dari kalangan bangsa jin. Makanya setiap melewati lembah mereka berteriak kepada uh, raja jin nungagegeh di tempat etata dengan menyatakan ya sayyidal jin wahai uh, pemimpin bangsa jin di tempat ini Aku berlindung kepada engkau dari kejahilan anak-anak buahmu agar tidak mengganggu kami. Nah ini hanya menambah kesombongan dan kedurhakaan bangsa jin dan itu perbuatan syirik. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah jin. Ayat yang ke-6 Allah Azza wa Jalla berfirman wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazadahum rahaqa fazaduhum rohaqafan. Ada beberapa laki-laki di kalangan bangsa manusia minta perlindungan berlindung kepada beberapa laki-laki di kalangan bangsa jin fazaduhum rohaqa hal itu hanya akan menambah kedurhakaan mereka ya yeah. Terus kumaha tuh supaya kita tidak diganggu oleh bangsa jin? Oh, Quran, sunnah, itu lengkap semuanya apapun sudah siap sebagai antisipasi bagi seluruh kemungkinan yang akan terjadi. Agama Islam itu agama yang sangat sempurna. Tidak ada agama lain yang sesempurna ini. Termasuk bagaimana caranya agar tidak diganggu oleh bangsa jin. Laknatullahi alaih. Eh, bangsa jin yang durhakanya maksudnya sebab di kalangan jin ada juga yang imannya sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim Rasul alaihi salatu wassalam bersabda gitu ya man nazala manzilan siapa orang yang apa namanya uh, singgah di suatu tempat singgah di suatu tempat untuk beristirahat lalu dia berkata a'udzu bikalimatillahi tamata min ya, bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq maka siapa yang berdoa dengan doa seperti itu lam yadurruhu alai syai'un tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun A'udzu aku berlindung bi kalimatillahi tamati kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna min syarri ma khalaq dari kejahatan seluruh makhluknya maka dia tidak akan dimadaratkan oleh apapun baik oleh bangsa jin ataupun oleh binatang-binatang seperti ular kalajengking eh, tarantula kelabang atau yang sejenis itu yang berbisa-berbisa lainnya Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Hadis ini sahih benar secara riwayat dan secara dirayat. Secara riwayat, ya, riwayat hadis ini sahih secara sanad. Secara dirayah artinya isi dari hadis ini benar juga. Karena Imam Al-Qurtubi ini seorang ulama yang sangat-sangat sangat pemberani kalau sudah umpamanya disebut ada berita tentang setan, ada jin, namun bahasa orang ayah nama jurik, disambarkan ku eta mah. Lamun bungklekan di gelutan, lamun itu dibaca bacakan namun teu tinggali, namun tidak kelihatan, kalau enggak kelihatan. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, hadis yang tadi benar. Sebab saya punya banyak pengalaman. Tidaklah saya melewati tempat apapun yang disebut dengan angker oleh para jin atau yang disebut angker karena banyaknya binatang berbisa seperti ular, kalajengking dan yang sejenisnya. Saya selalu membaca doa ini dan tidak pernah terjadi apapun terhadap diri saya. Suatu saat ketika saya berjalan di sebuah padang pasir tiba-tiba gewewek teh kakinya digegel tah ku orai baru saya ingat oh saya tadi sebelum masuki daerah ini tidak membaca doa tadi padahal biasanya baca hari tamalale gitu ya gewewek we digegel tah mangkaning kita tahu ular yang ada daerah padang pasir mah ular naon cing. berbisa pisan. ular derik kalau nggak salah ya. Ular derik teh oray ya. ular anu dina buntutna teh aya sesuatu kemudian digetarkan oleh si sehingga keluar suara derik krrrk jangkrik gitu tanya disebut teh urai ya, derik meureun gitu tah nah itu Pernah kejadian teralami oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Baru sejak saat itu beliau tidak pernah lalai membaca dulu doa ini dan tidak pernah kejadian apa-apa. Ya. Oleh karena itulah maka tidak boleh kita mengusir jin oleh jin lagi. Me, me, me, me, mengobati sihir ku sihir deui. Sami gelo anak itu etamah oleh karena itulah maka Allah Azza wa Jalla telah menurunkan apapun untuk kita yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ya. Di antara perkara-perkara yang menyebabkan kita bisa terhindar dari godaan setan, dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla, dilindungi oleh Allah dari setan, itu banyak. Ta'awudz, baca Al-Quran, zikir, dan yang lain-lainnya tuh. Makanya zikir oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan judul oleh para ulama ya zikir itu disebut hisnul muslim hisn maknanya benteng doa kumpulan doa buku kitab kumpulan doa yang disusun oleh salah seorang yang bernama Syekh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani diberi judul dengan judul hisnul muslim makna hisnul muslim benteng bagi seorang muslim isinya apa doa zikir. Karena memang doa dan zikir adalah benteng bagi seorang muslim. Di saat seseorang lalai dari berzikir, wah Allah mengutus setan yang akan menjadi korin bagi dirinya. Coba lihat Al-Qur'an ya, surah Az-Zukhruf. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-37. Allah berfirman, "Wa an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun Kata Allah Azza wa Jalla siapa orang yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman Ar-Rahman ta Allah Azza wa Jalla Siapa yang berpaling dari Allah nuqayyid lahu syaitan. Kami lepaskan bagi orang itu seorang setan, eh seorang se sesetan, seekor setan. Fahwalahu korin dan setan itu akan menjadi korin bagi dirinya. Bagi orang itu yang tidak dzikir saya ya. Korin itu sudah bisa sudah menjadi bahasa Indonesia dengan sedikit perubahan huruf, susunan huruf. Jadi kroni lah bahasa kita nama. Dia akan menjadi kroni si setan itu bagi orang yang tidak pernah berzikir itu. Wa innahum lasuddunahum anis sabil. Setan itu akan menghalangi orang itu dari jalan Allah. Wa yasabuna annahum muhtadun tapi mereka merasa bahwa mereka adalah benar di atas petunjuk. Berada di atas pengaruh setan tapi merasa benar gitu ya. Setan menghalangi orang itu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Salah satu jalan Allah itu adalah apa? Ilmu. Mencari ilmu itu berarti sudah sedang berjalan di jalan Allah. Man kharaja min baitihi uh, yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, dia itu berada di jalan Allah. Hatta ayarjia sampai dia kembali. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu Maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga Setan tidak membiarkan orang itu ya, Ngaleng hoi ke surga Bari jeng gampang Dihalangan itu Makanya setiap orang yang mau mencari ilmu Oh dihalang-halang diberi kesibukan duniawi, ya. diberi rasa keharoream, ya. dibentrokan dengan acara duniawi lain yang menyenangkan sehingga lebih tertarik kegiatan lain daripada menghadiri majelis ilmu, mendengarkan pengkajian ilmu. Seperti itu. Nah, itu pengaruh Jin korin tadi, setan korin yang Allah lepaskan kepada seseorang Karena apa? Karena orang itu lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa apa akibatnya? Di dunia hatinya sumpek, sempit, resah, gelisah, guling gasahan, baliung batu asahan. Allah berfirman, itu di dunianya. Di akhirat apa? Di akhirat orang itu akan dikumpulkan dalam keadaan buta, lolong, bonconong. Lolong bonconong telolong. lolong. Padahal matana benta, benta tapi teningali gitu. Itu disebut lolong bonconong tehnya. Di akhiratnya begitu tuh. Kenapa di akhiratnya dia dibutakan oleh Allah padahal di dunia melihat? Karena ketika di dunia yang melihat itu hanya mata lahir, mata batinnya lolong boncono. Allah berfirman tuh dalam surah Toha 124 Allah Azza wa Jalla menyatakan man a'rada an dzikri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما هشرتني أنا وقد كنت بشيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Kata Allah dalam Toha 124 ya, siapa orang yang berpaling dari berzikir kepada Aku? Salah satu bentuk zikir yang paling agung itu adalah apa? Salat. Aqimis shalah li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Jelaman utara salat ya, ya akibatnya ya. Utara zikir. Wa man arada an dzikri, siapa orang yang berpaling dari mengingatku fa inna lahu ma'isyatan dongka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit yang sumpek ya semuanya tuh wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama sumpek sempitnya dada na na perasaan na mungkin ekonomina melimpah hartana banyak Bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah lubak libuk nepikeun katika lebok saking banyaknya tapi hatinya sumpak sempit resah gelisah tidak tenang sedikit saja ada goncangan sedikit saja ada gangguan ada godaan ada musibah stres dia sedikit saja diberikan kenikmatan hura-hura dia Ketika diberi ujian tidak sabar, ketika diberi kenikmatan tidak syukur. Sabar dengan syukur itu pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa orang yang bersabar ketika menerima ujian, insya Allah dia bisa bersyukur ketika menerima kenikmatan. Sebaliknya siapa orang yang tidak bersabar ketika menerima ujian dan musibah, maka ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah dijamin dia tidak akan bersyukur. Dia akan hura-hura, diberi kekayaan, diberi kekuasaan, diberi jabatan. Hura-hura menggunakan semua itu untuk maksiat, untuk dosa. Orang seperti ini ketika memperoleh ujian cobaan, oh jejeritan itu. Ya, oleh karena itulah maka ini bukti tentang kebenaran ayat Allah wa man a'rada an fa inna Siapa orang yang berpaling dari mengingatku maka baginya ada kehidupan yang sempit wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama dan kami akan kumpulkan orang itu pada hari kiamat dalam keadaan buta buta bahasa Indonesia sanes bahasa Sunda kalau bahasa Sunda kan buta itu artinya raksasa ini bukan buta telolong tidak melihat Qala dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu ketika di dunia aku bisa melihat? Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Ah demikianlah. Karena dulu ketika di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Sudah sampai itu ayat-ayat kami kepadamu, baik melalui buku yang datang kepada kamu untuk dibaca. Melalui para ustadz, para dai, para kiai gogorowokan di masjid, gogorowokan di radio, Dina pengajian-pengajian menyampaikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang dijelaskan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Ya. Sampai itu kepada kamu ayat-ayat kami melalui orang-orang tersebut, melalui apapun yang bisa menyampaikan itu kepada kamu, fanasita, tapi kamu melalaikannya. Kamu mencibir. Di dijebian tuh para ustad teh kuno karar itu patut banyak. Jadi kamu melalaikannya, mengabaikannya, melupakannya, malah memusuhinya. Wa kadzalikal yaumatun tunsa takitu dai demikian pula pada hari ini kamu dilupakan. Lolong atau ke di akhirat nate Ku rasa nalolong gampang Perem terus papa besok Pasti di aduk Ini apa akibat apa akibat lalai dari berzikir. Syaitan mendampinginya seumur hidup. Selama dia berzikir, eh selama dia lalai dari berzikir. Nah, kalau demikian apa mungkin orang ini akan suka kepada ilmu? Enggak, bahkan benci kepada ilmu. Benci kepada majlis-majlis ilmu. Benci kepada orang-orang berilmu. Benci kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu. Orang yang berilmu dan menyampaikan ilmu itu tidak punya urusan pribadi dengan mereka dari segi bisnis nggak pernah ada hubungan bisnis ya dari segi muamalah kesehari-harian gitunya tidak pernah mengganggu dan menyakiti tapi nah ngewa ke orang berilmu dan menyampaikan ilmu nah hati resep ah, tiada lain itu bisikan setan laknatullahi alaih jebakan setan supaya jauh dari ilmu jauh dari ilmu maka Icikibung dina kabodohan Ya, icikibung teh naon berkutat dalam kebodohan. Icikibung teh naon uh, bergelimang di dalam kebodohan. Nah, pernah saya ungkapkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwa al-jahlu aslu kulli syarrin wal ilmu aslu kulli khairin. Ya, kebodohan pokok pangkal dari semua keburukan. Semua yang buruk-buruk itu berasal dari apa? Dari kebodohan adanya perbuatan syirik karena kebodohan, adanya perbuatan kufur karena kebodohan, adanya perbuatan bid'ah karena kebodohan, adanya perbuatan maksiat karena kebodohan. Dan sebaliknya, ilmu adalah sumber segala macam kebaikan. Adanya iman, adanya amal soleh, adanya ketaatan itu buah dari ilmu itu. Kenapa seorang bisa beriman? Karena tahu siapa yang diimani dan bagaimana cara mengimaninya. Kenapa seorang bisa beramal soleh? Karena ilmu. Ayam amal soleh naon cing? Amal soleh itu adalah aplikasi dari ilmu. Ketika ilmu itu diamalkan, ah itu amal soleh. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan ma min madhin fil Qur'an illa wahyu min thamratil ilm. Wa ma min zammin fil Qur'an illa wahyu min thamratil jahl. Tidak ada satu pujian pun yang terdapat dalam Al-Quran Kecuali hal itu merupakan buah dari ilmu Jadi semua ayat-ayat yang bernada, bernada memuji kepada orang-orang tertentu Ya Memuji orang bertakwa, memuji orang beriman, memuji orang yang berjihad, yang hijrah, yang infak, yang beramal soleh Semua itu buah dari ilmu karena ilmu dia berjihad. Karena ilmu dia berinfak. Karena ilmu dia beramal soleh. Karena ilmu dia beriman, bertauhid, berbuat kebaikan. Ma min madhin fil Quran illa wa huwa min samratil ilm. Tidak ada satupun pujian yang terdapat dalam Al-Qur'an kecuali itu buah dari ilmu. Wa ma min fil Qur'an illa wa huwa min samratil jahl dan tidak ada celaan yang terdapat dalam Al-Qur'an kecuali itu semua buah dari kebodohan. Kalau ada ayat Al-Qur'an yang mencela seseorang, mencela orang musyrik, orang kafir, ahli bidah, ahli maksiat, orang-orang yang menyimpang gitunya, orang-orang yang bakhil. Itu semua kemusyrikan, kekafiran, kebinahan, kemaksiatan, kebakhilan dan seterusnya itu buah dari kebodohan. Ya, kedoliman. Buah dari kebodohan. Ya. Tapi kan banyak orang-orang anu dolim teh palalinter gitu ya. Bergelar profesor, doktor, para pejabat yang dolim itu para linter eta teh dalamun bodoh mau mau jadi pejabat itu kok dolim katanya buah dari kebodohan tapi anu ngalakukan para linter kita jawab pinter urusan dunia urusan akhirat mah bodoh oi sok anu profesor doktor teh tes bacaan sholat nah bener nggak? <laughs> Tes bacaan Quran tajwid makhrajnya benar enggak? Wudunya benar enggak? Belum tentu itu tehnya. Termasuk tidak tahunya dia bahayanya kezoliman. Hihi, orang yang zalim teh itu teh micenan pahala dan numpuk-numpuk dosa tuh. Pahala batur anu ku maneh teh di eh pahala manehanana teh dioper-oper kan didolimina tuh. Nya. Ada anggaran untuk ke kesejahteraan rakyat disumputkan, disakuan. Zalim. Itu sama dengan nih pahala solat saya, pahala som saya, pahala semua kebaikan saya, saya bagi-bagi ke rakyat semua. Sini dosa kalian saya ambil. Gitu itu itu. Akhirnya itu jelma teh orang yang seperti itu teh muflis tuh. Muflis teh apa cing? Muflis teh bangkrut. Atadruna mal muflis? Manil muflis? Tahu nggak kalian siapa yang bangkrut itu? Oh kata para sahabat al-muflisu alladhi la man la dirham dirham lahu wala mata. Orang yang muflis orang yang tidak punya uang, tidak punya kekasa, kekayaan. Oh bukan itu kata Nabi SAW. Al-muflisu min ummati. Ya, orang yang muflis dari kalangan umatku alladhi Ata bisolatihi wa zakatihi wa syamihi Orang yang nanti di akhirat datang dengan membawa Pahala sholatnya, pahala zakat, pahala saum, pahala semua kebaikan Wa qad syatama hadha, wa zolama hadha, wa akhadha mala hadha tapi orang itu dulu pernah dolim ke si ya, pernah memukul si Anu, pernah menuduh si Anu, pernah mengambil hak-hak si Anu. Kalau copet, bangsat, garong, yang diambil teh hak seseorang. Da bangsat uh, paling bangsat nyokel janela hiji dua rumahnya. Hari para pejabat coba yang diambil hak siapa? hak seluruh rakyat sabaraha juta tah doka teh teuing sensus we ku kalau warga umpamanya di kota yang dipimpinnya itu 5 juta orang umpamanya atau di di 3 juta orang gitu tah wah ke dana kesejahteraan mereka untuk fasilitas umum demi kepentingan rakyat boh jalannya boh naon lah gitu tah diambil ditilep itu tuh sama dengan ngebagi-bagi pahala dari dirinya. oh, dibagi-bagi. Berehan ku pahala. Sok dosa-dosa kalian sini saya ambil gitu ya. Akhirnya nancing. Pahala habis, dosa yang numpuk. Teta nu bangkrut teta. Padahal apa coba? Padahal Pahala teh modal utama untuk bisa bahagia, modal utama untuk bisa selamat dari azab neraka di akhirat nanti. Pahala habis saldona nol, dosa na numpuk lebih banyak daripada gunung. Ya. Nah, ini luar biasa tuh ya teh. Oleh karena itulah maka orang-orang yang seperti sudah masuk ke dalam jebakan setan. Kalau sudah masuk ke dalam jebakan setan Dijamin akan menjadi anti ilmu Tidak mau mendengarkan kajian-kajian ilmu Anti juga kepada orang-orang yang Menyebarkan ilmu Ya Karena apa? Karena mengikuti langkah-langkah setan Jadi Kendala berikutnya dari mencari ilmu adalah mengikuti langkah-langkah setan jadi hampir mirip dengan kemarin yaitu bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Berdasarkan hal itulah maka agar kita tidak terhalang dari ilmu, tidak terhalang dari mencari ilmu, jangan ikuti langkah-langkah setan. Para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, nampaknya penjelasan kita cukup satu kendala saja untuk pagi hari ini karena waktunya juga sudah tersita cukup banyak lebih dari satu jam cukup sampai di sini dan kita masih punya waktu untuk Bertanya jawab dipersilakan eh, para pendengar untuk mengirim pertanyaan baik SMS ataupun telepon yang nanti insya Allah akan dipandu oleh Al-Ah Muzain. Mangga Muzain lajengkeun karena pertanyaan. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, Sunda Ustaz. <laughs> Ah iya lupa. Sokra artos. Iya. Eh, syukuran Ustaz atas materi yang telah disampaikan sangat eh, bermanfaat sekali dan eh, sungguh eh, ilmu yang sangat uh, mumpuni buat buat kami semuanya uh, dari materi yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi dan uh, kepada para pendengar Radio Raja Bandung untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda bisa mengirimkan pertanyaan bisa nelpon langsung di nomor 022 868 Sekali lagi di nomor 0228686267 atau juga bisa melalui SMS atau pesan singkat di nomor 081122271476. 081122271476 dan mohon untuk mencantumkan nama dan alamat pengirim SMS. Dan kami sekali lagi kami mohon maaf barangkali nanti eh, bagi eh, bagi Anda sedang menelpon ada kendala karena kerusakan yang ada di studio belum bisa kami perbaiki. Bila Anda nanti menelpon mungkin ada suara-suara kresek-kresek uh, eh, kami mohon maaf sekali lagi. Kami buka penelpon. Sok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Bukan kresek ngehiung itu. Kami persilakan kepada para penelpon uh, kami buka lain telepon untuk Anda bertanya langsung. Kami mohon maaf tadi yang sudah masuk belum bisa terangkat. Bisa dicoba lagi Bapak Ibu sekalian uh, teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu Antapani ya? Ini iya, dari Ibu. Dari siapa Bu? Dari Umi, Umi di Banjaran. Umi di Banjaran? Iya, iya. Silakan Bu. Umi. Mau menanyakan ini Pak, eh, begini bagaimana amalan saya eh, sementara amal tadi kan eh, yang dari sama Pak Ustaz gini eh, tidak tahu ilmunya gitu ya untuk menyampaikan hal berdosa gitu ya Pak ya Iya. nah yang gini yang saya membaca buku saya hanya baru bisa mengamalkan saja apa yang saya baca gitu. Yes. Terus uh, kalau misalkan ada teman yang bertanya, yeah. Hmm. hanya hanya misalkan nilai dari buku yang saya baca itu tidak berdasarkan ilmu saya yang Pak sudah disampaikan. sampaikan. Iya. Yeah. Panjang banget gitu. Nah, bagaimana amalan saya gitu? Mungkin itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umus, uh, Umi di Banjaran. Tapi barakallahu fik umi di Banjaran semoga Allah azza wa Jalla selalu ya selalu menganugerahkan taufik hidayah untuk tetap tegar di atas sunnah ya. Uh, iya seperti tadi dikemukakan hanya membaca itu ada risiko. Karena apa? Karena membaca itu pertama Eh, kurang komprehensif. Seringkali orang baca satu hadis <clears throat> tentang sesuatu lalu langsung disimpulkan dari hadis itu menurut dia tanpa melihat hadis-hadis lain yang juga berkaitan dengan masalah itu ya. Contoh ini contoh ya. Ada hadis sahih ya menyatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman wa man nasya falyataqayya Siap, eh, janganlah salah seorang di antara kamu minum sambil berdiri. Siapa orang yang lupa hendaklah dimuntahkan. Lalu ada hadis lain yang eh, Nabi na anna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ara man syaraba qaiman atau man syariba qaiman atau kama qala sallallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang minumnya sambil berdiri. Hmm. Sudah hanya itu. Dari hadis ini disimpulkan, oh kalau begitu haram hukumnya. Gitu ya. Sudah kesimpulannya dia mengharamkan sesuatu dari hadis yang dia apa namanya yang dia baca. Padahal hadis-hadis lain tentang masalah ini puluhan. Nabi sallallahu alaihi minum sambil berdiri. Dan hadis yang menyatakan Nabi minum sambil berdiri itu lebih banyak daripada yang melarangnya. Ya, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Zamzam fahuwa yashrabu qa'iman. Ya aku memberi mak minum kepada Nabi sesam air zam-zam dan beliau minum sambil berdiri. Ya. Demikian juga uh, Ali bin Abi Talib berdiri di pintu rumah rahbah lalu minta minum lalu diberi minum dan minum sambil berdiri. Orang-orang melihatnya dengan tidak suka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Kenapa kalian memandangku dengan tidak suka? Padahal aku melihat Rasul SAW minum seperti minum yang kalian lihat ini." Itu sambil berdiri. Ya. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan uh, bahwa kami na'kulu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyama. Ya. Kami uh, makan di zaman Rasul SAW sambil berjalan dan kami minum sambil berdiri bersama-sama Rasul SAW. Hadis-hadis tadi semua itu sahih sehingga para ulama menyimpulkan bahwa hukum asal makan dan minum afdolnya sambil duduk, tapi dibolehkan sambil berdiri dan tidak dosa karena Nabi SAW melakukannya. Nah, ini salah satu contoh bahwa untuk bisa memberikan kesimpulan tentang hukum sesuatu harus komprehensif. Seluruh hadis tentang masalah itu dikumpulkan, kemudian dipadukan dan yang mengumpulkan dan memadukannya ahlinya yaitu para ulama yang mereka sudah menjelaskan ini di dalam kitab-kitab mereka. Nah, bayangkan apabila seseorang hanya apa namanya e, membaca satu hadis tadi saja itu bisa salah kesimpulannya ya. Nah, ini contoh-contoh orang yang membaca dengan keterbatasan bacaannya dia lalu menyimpulkan dari apa yang dia baca dari satu buku. Padahal buku-buku lain yang tentang masa itu banyak yang harus juga kita ketahui untuk sampai pada titik kesimpulan akhir. Oleh karena itulah berbahaya. Jadi lebih utama untuk bertanya kepada orang yang tahu. Ya. Nah, jadi begitu um, Umi di Banjaran silakan membaca itu bagus, bagus, bagus tapi jangan lu mengambil sebuah kesimpulan sebelum ditanyakan kepada orang yang mengetahui tentang masalah itu wallahu alam bishawab. ya syukur Ustaz atas jawabannya dan kita akan angkat kembali penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo. Halo Bapak Ibu silakan sudah masuk. Ini masih nyambung atau masih? Masih. Masih. Sudah sudah nyambung. Halo Bapak Ibu. Kalau udah putus mah tutupannya. Halo. Ah, kita tutup saja. Ya, kita tutup aja. Ah. Iya. Waalaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Solihin. Eh, ya. Barokallahu eh, barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Eh, ada Bang Ustaz. Alhamdulillah sawang sunnah Pak Solihin. Tuh, main ke bahasa Sunda. <laughs> berkaitan dengan ketika kita berpergian apabila kita singgah kau sudah di tempat aku uh, kalau misalnya singgahnya itu yang dimaksud asing itu hanya tempat-tempat misalnya yang yang bahaya atau yang semacam mat angker atau atau bagaimana dan itu disunahkan uh, kita untuk berdoa yang tadi Ustaz uh, membacakan. Uh, akan tetapi ketika kita keluar dari rumah itu kan kita sudah membaca Bismillahi eh, tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa Apakah eh, bacaan itu belum mewakili atau eh, menjadikan kita mendapat perlindungan dari Allah karena kita bisa terhindar dari bencana atau orang yang menderita atau misalnya karena uh, eh, apa namanya binatang wasi seperti itu. Ya. Yang kedua, ini tidak ada hadis tidaklah berzina seorang hamba ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Ya. Dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman tidaklah ia meminum Umar ketika meminumnya dan dia dalam keadaan beriman dan tidaklah ia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman hadis riwayat Bukhari ya. eh, mohon penjelasan dari hadis ini eh, kita jaga ya. terima kasih dan Allah Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa jazakallahu khaira. Pak Solihin di Cimahi Barakallahu Fik Ada dua pertanyaan ya Pertama Bacaan A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri makhalaqam Itu dibaca ketika kita masuk ke sebuah ruangan atau lewat ke sebuah tempat yang uh, kita duga bahwa itu adalah tempat yang berbahaya, baik berbahaya secara fisik seperti adanya binatang-binatang yang berbahaya atau secara uh, batin karena umpamanya ada jin-jin yang jahat di di sana, seperti umpamanya kita Eh, nginap di sebuah uh, kamar yang disediakan untuk kita gitu ya di rumah kawan kita kita baca doa itu karena kita tidak tahu gitu ya apalagi secara fisik geuman umpamanya geuman itu naonnya hmm, ya terkesan uh, tidak bersahabat atau ke, di suatu tempat ya di uh, tempat yang asing yang sepi kita di sana gitu ya atau umpah ketika kita di rumah kosong karena kehujanan pakai motor kita berhenti terus ngiuhan di sebuah bangunan yang kosong baik warung yang tidak buka atau rumah yang kosong kita singgah di sana ngiuhan ya kita baca doa-doa itu ya apakah itu tidak cukup dengan doa seperti yang disebutkan hadis Anas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah." yuqalu lahu kufita wa hudita wa wuqita wa tanahas syai'a anhu syaitan <clears throat> fayaqulu li syaitan akhar kaifa laka birajulin rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya Siapa orang yang ketika keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah akan dikatakan kepada orang itu kamu sudah dicukupi, sudah ditunjuki dan sudah dilindungi. Maka menjeritlah setan lalu berkata kepada anggota kelompoknya, kepada anak buahnya, apa yang bisa kalian lakukan terhadap orang yang sudah ditunjuki, dicukupi dan dilindungi. Nah, di sini riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih dan kesahihannya dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami yang menunjukkan bahwa orang yang keluar membaca doa itu sudah dilindungi oleh Allah Wa Taala. Apakah itu tidak cukup? Taib, ini pertanyaan yang bagus. Ya, itu e, bagus dan cukup akan tetapi pertama bahwa pertahanan yang lebih kuat bagaimanapun lebih aman. Ya. Orang yang di apa namanya di dalam badannya sudah mengenakan pakaian anti peluru umpamanya. Kemudian uh, dia juga sudah dilatih cara menghindari tembakan. Tapi kemudian dia membawa lagi tameng yang lain. Ya maka tentu saja itu lebih apa? Lebih menentramkan, lebih kuat. Berdasarkan hal itulah maka apa yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam maka lakukan semuanya walaupun ketika kita sudah keluar ketika keluar membaca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah gitu ya maka Nabi mengajarkan ketika kamu nanti masuk WC di di, di jalan masuk WC ah dah sudah bismillahirrahmanirrahim blus we WC untuk e, ngadoa maka tidak boleh tetap ngadoa gitu ya. Minta perlindungan kepada Allah dari setan yang ada di WC itu atau ketika kita melewati tadi tempat yang kita anggap berbahaya tetap baca doa eh, a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dijamin itu terbaik. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu itu yang pertama Pak Solin. Kedua, apa yang dimaksud dengan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Ya. Tidaklah akan berzina seorang pezina kalau ketika zinahnya itu mukmin. Dan tidak akan mencuri seorang pencuri kalau ketika mencurinya itu iman. Dan tidak akan mabuk seorang pemabuk ke, ke, kalau ketika mabuknya dia iman. Apa maknanya? Apakah maknanya berzina mencuri mabuk itu kafir karena tidak beriman? Nah, ini penjelasan dari para ulama banyak. Bagus ya. Uh, maknanya yang dimaksud iman di sana adalah na naqisul iman ya bukan mutlakul iman tapi al-imanul mutlak. Mutlakul iman dengan al-imanul mutlak dua hal yang berbeda. Makna hadis itu tidak akan berzina seorang pezina kalau ketika zinahnya imannya sempurna. Ketika dia berzina menunjukkan imannya kurang. Tapi masih ada iman itu dalam dirinya, cuma tidak sempurna. Sehingga yang dimaksud iman di sana adalah ya al-imanul mutlak bimana al-imanul kamil. Iman mutlak itu iman yang sempurna. Tidak akan berzina seorang pezina kalau ketika berzinahnya itu dia beriman dengan keimanan yang sempurna. Begitu juga pencuri tidak akan mencuri kalau ketika mencuri imannya sempurna. Pemabuk begitu, pembunuh juga begitu. Ah, masih ada nggak iman? Masih. Nah, oleh karena itu yang dimaksud bukan mutlakul iman. Mutlakul iman itu artinya iman uh, apa namanya sebutan iman dalam arti kalau tidak begitu berarti kafir bukan. Sama aja dengan umpamanya uh, hadis yang menyatakan wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu ya Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, "Man ya Rasulullah siapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa iqahu. Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa iman dari ganggu, eh, tidak merasa aman dari gangguannya. Orang yang suka mengganggu tetangga disebutkan tidak beriman. Apakah maksudnya kafir? Bukan. Imannya tidak sempurna, imannya kurang. Gitu ya. Sama dengan mangkana yu'minu billahi wal Falyakul khairan al yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Nah, sekarang kalau ada orang yang berbicara tapi buruk, apakah dia kafir? Tidak. Dia tetap orang yang beriman tapi dengan kadar keimanan yang sangat lemah tipis. Ya, dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Makanya para ulama mengistilahkan dengan istilah usatul mukminin. Usatul mukminin artinya orang mukmin yang maksiat. Kemaksiatannya karena dia melanggar ayat Allah dan keimanannya karena dia melaksanakan sebagian perintah Allah. Orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang mabuk, itu mungkin dia suka sholat. Jangan dikira para pezina itu tidak sholat. Su sholat mereka, ya. Di antara mereka ada yang sholat, yang tidak sholat banyak. Ya. Jangan dikira para pencuri itu tidak sholat. Coba lihat tuh para pejabat yang korupsi, para koruptor gitu ya. Apa mereka sholat tidak? Sholat waktu Jumatan, mereka sholat Jumat di tahanannya ya. Nah di blok tahanannya juga sholat gitu ya. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud dengan tidak akan berzina Seorang pezina kalau ketika zinahnya dia iman, maksudnya imannya sempurna. Kalau imannya sempurna tidak akan bermaksiat. Kalau dia bermaksiat menunjukkan imannya tidak sempurna. Begitu Pak eh, Solihin wallahu alam bisawab. Silakan. Iya, syukur Ustaz atas jawabannya dan kita akan kembali angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Ibu? Iya yang barusan Umi di Banjaran Pak Ustadz ada yang lupa. Sok, mangga Umi. Uh, uh, ini Pak Ustadz kemarin minggu kemarin Pak Ustadz kan ngebahas kita tidur setan membelenggu kita dengan tiga ikatan. Iya. Yang pertama uh, lepas dengan wudhu, hmm. yang kedua dengan eh, pertama, yang pertama dengan, dengan doa, iya. yang kedua dengan wudhu, yang ketiga dengan sholat. Dengan sholat. Lalu bagaimana kalau misalkan kita sedang haid? Berarti satu ikatan tidak lepas Pak Ustaz. <laughs> Mungkin itu saja yang saya sampaikan Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Barakallahu fi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki barakallah. Ya, Umu di Banjaran. Umi. Uh, iya, bagaimana kalau orang tidak bisa sholat? Seperti wanita yang haid atau wanita yang nifas. Kalau begitu sehari-hari dibelenggu setan terus. Taib. Uh, Umi, Barakallahu Fik, juga para pendengar Radio Roja yang lain yang Allah muliakan. <clears throat> Keadilan Allah Azza wa Jalla dalam syariatnya mencakup segala sesuatu. ya Termasuk apa? Termasuk orang-orang yang secara syar'i dibebaskan dari ibadah. Di antaranya seorang wanita yang haid. Dia tidak boleh sholat. Kalau dia sholat malah dosa. Dia tidak boleh saum di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Kalau saum dalam keadaan haid bukannya dapat pahala tapi dosa. Gitu ya. Dia tidak boleh sholat. Sekalipun tidak sholat dan tidak saum Ramadan. Seluruh pahala sholat yang biasa dia lakukan tetap dapat. Jadi si wanita yang haid tetap memperoleh pahala sholat sehari-hari walaupun dia tidak sholat karena ada haidnya. Juga saum ibu-ibu biasa saum Senin Kamis lalu haid. Lalu tidak saum. Maka pahala saum Senin Kamis tetap dapat. Atau umpamanya sakit ya karena sakit tidak bisa saum Senin Kamis padahal ibu-ibu biasa saum Senin Kamis maka walaupun tidak saum tetap dapat. Laki-laki yang biasa sehari-hari sholat berjamaah di masjid di awal waktu bersama imam Suatu saat karena safar, karena sakit, karena hujan dia tidak bisa sholat berjamaah di awal waktu Maka dia tetap dapat pahala sholat berjamaahnya ya. Nah termasuk perkara-perkara yang bisa diraih oleh wudhu dan sholat maka tetap oleh Allah Azza wa Jalla diberikan kepada orang yang uzur. Seperti wanita haid. E, tadi dijelaskan dan beberapa hari yang lalu sudah terterangkan ketika seorang manusia tidur Setan mengikat dia dengan tiga ikatan. Begitu ikata e, bangun lalu berzikir, membaca doa e, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur gitu ya lepas ikatan pertama lalu wudu kedua lepas dan sholat Eh, tiga-tiganya lepas. Bagaimana dengan wanita yang haid? Maka kalau wanita haid ini selalu di luar haidnya begitu, begitu bangun berzikir, lalu wudu, lalu sholat, maka lepas semuanya. Maka ketika haid karena haid merupakan udur syar'i dari wudu dan sholat, maka insya Allah faidah dari wudu dan sholat juga tetap bisa melepaskan ikatan setan. Ya. Yeah. Tapi ini dikhususkan bagi wanita yang di luar haidnya sok wudu sok sholat. Hari wanita yang tidak pernah sholat mah gitu tanya. Tidak wudu begitu bangun, tidak zikir, tidak wudu, tidak sholat langsung kena cikopi gitu tanya. <laughs> Pas waktu haid apalagi ya itu mah tidak ya, tidak terkena. Jadi Umi jangan khawatir tetap insya Allah efek dari wudu dan sholat ya walaupun lagi haid tetap insya Allah Allah berikan termasuk lepasnya belenggu setan setelah ketika tidur. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mangga. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya dan kita akan angkat dari Pak Kosim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur kenuhun ka Pak Ustaz anu parantos masihan tausiahna kalian Kartos, kusim kuring mudah-mudahan tiasa ngemakin anak Amin. kalian doa mudah-mudahan Pak serang keluarga serang staf radio Roja Sadayana nasihat, sehat walafiat lahir batin Amin. kalian hari dan hari dona Allah subhanahu wa ta'ala Amin walakum misluh ya mudah-mudahan Pak Amin. Dikitunya, Amin kahiji sekedar saran pengintan Pak Amin. Amin. para mitra atau para wargi anu telepon sate acara naros kente pulau meradiona di alitan ah, margi ngagerit Laras. ka kupingna ka ahi mujain ulah segan-segan panginten ngemutan hmm. di alitan nah gitulah katana eh, pulau meradiona hmm. patrosana kieu Pak Ustad yeah. tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustad bahwa janganlah kita menyampaikan ayat-ayat Allah tanpa ilmu, tanpa bekal ilmu. Nanti ada kekeliruan. Nah ini masalahnya saya kira banyak para ustad atau para apa mau apa yang khutbah itu khotib para khotib hmm. satu sisi di masjid itu perlu khotib. Hmm. Sisi lain barangkali kalau memenuhi syarat harus berilmu dulu yang mapan, barangkali akan sulit. Hmm. Nah itu bagaimana cara keluarnya Pak Ustadz iya. mengenai uh, khotib yang ya barangkali ilmunya di bawah rata-rata atau mungkin dibandingkan dengan yang lain lah di daerah etate agak seneng tapi hmm. sebenarnya masih kena kurang gitu iya Keduanya, kumaha uh, pertanyaan kedua yang kedua bagaimana kalau seandainya terjadi demikian imam bacaan suratnya itu ada yang salah hmm. tapi uh, makmum belum paham cara memperbaikinya setelah selesai sholat setelah salam apakah amum uh, eh, makmum itu mengulangi sholat mungfarid ataukah dianggap sah? Mengingat Pak Ustadz sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, ikuti saja apa yang dikatakan, apa yang dilaksanakan oleh imam. Karena imam yang bertanggung jawab termasuk barangkali imam membaca kunut, sedangkan makmum tidak pernah kunut, itu ikuti saja. Nah, bagaimana iya. mengenai hal itu, Pak Ustaz? Atau nuhun. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Qasim disimahi Cimahi barakallahu fik. Ada dua pertanyaan yang kita tangkap dari Pak Qasim. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kalau uh, orang yang ceramah, menyampaikan ilmu itu harus memadai dulu ilmunya. Sedangkan di suatu masjid tidak ada yang seperti itu. Ya ini memang masalah yang apa namanya selalu ya teralami oleh banyak masjid. Kalau masjid besar seperti di kota-kota biasanya mengundang untuk menjadi khatib ustad-ustad yang uh, apa namanya memenuhi kualifikasi untuk itu. Walaupun banyak juga yang keliru asal ayat ditelan olehnya. Profesor, doktor, insinyur walaupun di bidang ilmu umum gitunya, ah si nama serba bisa gitu. Akhirnya e, keliru juga. Jadi undanglah orang-orang yang memang memiliki latar belakang pendidikan syariat yang memadai gitu ya Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan boleh tunjuklah siapa yang paling mampu di antara yang ada dan disarankan untuk lebih baik membaca. Lebih baik membaca agar tidak salah. Ini rahasia ya. Saya membuka rahasia. Saya kalau khutbah juga ya pernah sekali dua kali improvisasi ya menyampaikan khutbah tanpa buku ya suka kadang-kadang terutama kalau khutbah di luar tapi kalau khutbah di sini di masjid saya sendiri itu hampir tidak pernah ditalar selalu membawa kitab karena apa? Karena pertama memang saya tidak pernah menerima jadwal khutbah di luar. Ingin di sini aja. Sebab jamaahnya tetap gitu ya. Sehingga materinya bisa nyambung. Yang sekarang sedang saya bahas tentang kiamat tuh. Nyambung terus ya. Nah agar tidak keliru, tidak salah ada ayat yang dibaca, hadis yang diterangkan eh, dan penjelasan para ulama tentang ayat dan hadis itu yang dikutip. Ya, untuk menjamin bahwa saya tidak salah dalam menyampaikan, saya baca bukunya. Saya baca, saya bawa bukunya di, di, pada waktu khutbah lalu saya bacakan. Walaupun bukunya berbahasa Arab, tapi dengan melihat langsung diterjemahkan. Ya, nah untuk men, men menghindari kejenuhan kalau umpah dibaca siga pidato gitu ya jenuh ngantuk ya tidak seperti dibaca siga pidato pak Harto zaman baheula gitu ya tapi kita ada improvisasinya kita cuma melihat kutipan-kutipan yang kira-kira harus dilihat. Jangan salah gitu ya. Baik baca ayat, baca hadis, baca kutipan para ulama. Adapun penjelasan lain yang mengharuskan kita improvisasi, ya untuk menghindari kejenuhan dan rasa ngantuk, ya kita berimprovisasi. Oleh karena itulah itu yang lebih selamat daripada kita nyarang sendiri kita ah, saya membaca ayat ini eh, membahas ayat ini lalu ditafsirkan oleh fikir sendiri itu berbahaya itu terkena nanti dengan ayat yang tadi itu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Walaupun yang dibahasnya ayat Al-Quran, tapi penafsiran ayat itu dari pikiran sendiri yang tidak memahami tafsir. Akhirnya dengan otaknya, nah itu berbahaya, itu berbahaya. Maka lebih baik membaca atau kalau umpamanya lebih bagus lagi tidak membaca tapi materi dari bacaan tersebut kita kuasai, kita hafalkan ayatnya, hafalkan hadisnya, hafalkan penjelasannya atau minimal maknanya lalu kita ungkapkan dengan kalimat kita sendiri. Nah, itu bagus. Ya. Jadi jangan sekali lagi para khatib dengan ketidak keterbatasan eh, ilmunya kemudian menafsirkan ayat, mensyarah hadis, berijtihad dengan kebodohannya di tengah umat dan itu berbahaya ya. Lebih baik e, baca saja atau hafalkan sebuah e, materi khutbah yang sekarang sudah ada banyak menyebar gitu ya. Nah, lalu itu disampaikan Jangan sekali-kali beristihad dengan kebodohannya. Itu itu solusi ya, itu solusi. Jadi eh, saya buka kartu buka rahasia, saya pun kalau khutbah apalagi ceramah seperti ini, di hadapan saya ada kitab. Tidak ngarang-ngarang sendiri. Jadi kalau umpamanya bapak-bapak, ibu-ibu di, di, di rumah mendengar, saya banyak hafal ayat, gitu, suratnya, ayatnya, terus hadis, riwayat siapa. Oh hebat bias pisan Ustaz. <laughs> Para bukan hebat, tapi ayah dina buku <laughs> gitu nya tinggal ningali, tinggal macaken. Rahasia ieu mah. Ya. Jangan diberi tahu kepada orang lain. Makanya uh, saya selalu mengemukakan ini riwayat siapa dan sohi apa tidak gitu, bukan saya memeriksa sendiri. Tapi sudah ada uh, penjelasan ini dalam kitab yang ada di hadapan saya ini. Ngaji saya selalu begitu, khutbah juga begitu. Sehingga orang yang hanya mendengar, aduh ini ustaz, ayat naon ya apa? hadis naon dijelaskan ya teh. Kitab non mengutip para ulama oge di, di, di, dibacakan. Ini luas pisan ilmuna dengan hafalannya kuat banget padahal <laughs> bukan hafalan ya teh tina kitab tanya. Rahasia ya mah. Jadi seperti itulah yang harus kita lakukan. Ini yang pertama Pak Qasim. <clears throat> Kedua, tentang imam bacaan salah? Nah, kalau imam bacaan uh, salah, umpamanya kalau bacaan Fatihah yang salah, ya wajib di, di, diluruskan oleh oleh oleh oleh si makmum umpamanya setelah membaca uh, eh, alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah, itu kelewat gitunya langsung langsung ar-rahmanir rahim gitu tadi. Nah, demikian juga ketika membaca surat lalu salah. Kalau si makmum tahu ya, tahu bahwa itu salah, maka luruskan, dikoreksi, di, dibetulkan umpamanya ketika qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad. Ah, dia eh Allahu samad. Gitunya Allahus Somad. Nah, dia balik lagi nanti Allahus Somad atau dalam ayat-ayat yang lain. Kecuali kalau imam membaca surat yang panjang yang asing bagi makmum, makmum tidak hafal, kemudian imam salah gitunya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Cicing we. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa dia lakukan kan? Karena apa? Karena tidak hafal dea. Maka kesalahan di dalam membaca ayat, di dalam membaca surat gitunya itu tidak membatalkan sholat. Tidak mengurangi pahala dari sholat kalau si imam tidak mengetahui bahwa dia salah. Ya. Nah, adapun kalau Al-Fatihah yang salahnya ya, maka wajib dikoreksi oleh makmum karena pasti makmum semua hafal. Kalau ada kalau semua makmum tidak hafal Fatihah, akhaci dawe ya, tamahnya. Jadi tidak apa-apa Pak Kosim kalau bacaannya salah silakan koreksi tapi kalau si makmum tidak ada yang bisa mengoreksi karena tidak ada yang hafal ya sudah biarkan saja biarkan eh, si imam mengingat-ingat kesalahannya dan kalau tahu tidak ingat terus ruku enggak apa-apa insya Allah tidak akan mengurangi sholatnya apalagi membatalkan sholatnya sama sekali tidak ya wallahu alam bissawab ya syukran Ustaz atas jawabannya kita akan akan angkat kembali penelpon selanjutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo. Halo. Halo, iya, Bu. Ini dengan Ibu Ela. Bu, Ibu. Iya, Bu Ela, alitan hela. Radionya kecilin dulu ya. Ah, ya. iya sok. Mangga Ibu Ela silakan. Yang ngaroskeun ieu iya, Pak Ustaz. Iya. Ibu Ela teh di mana, Bu? Selacau. Mun Selacau oh, ieu iya madrasah Pak. <laughs> mangga, mangga sok. Pengen masalah anu disantunkan ku carogena istri nah leres gitu ayah idah masa ya. idahnya operasi 10 dinten mm -hmm. Sekengeng keluar bumi setua sekengeng dangdut, Nah ayah hadisnya kena pidalilna mohon sakit itu hatur nuhun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ella tuh di luar <laughs> di luar studio. Iya, mm, barakallahu fik Ibu Ella. Sarang ibu-ibu anu ngarariung didinya ya di madrasah bari nganter pala putra anu sarakola. Pala putrana sing palalin tersing saroleh sing jadi jalmi-jalmi anu e, babaktos ka ibu rama nya bermanfaat kanggo ibu rama, kanggo umat, kanggo agama, kanggo nagara, kanggo balareanya. E, seorang istri yang sudah ditinggal mati oleh <coughs> suaminya atau sudah dicerai oleh suaminya Ya dia punya masa indah. Masa indah artinya masa menunggu untuk bisa nikah lagi dengan laki-laki lainnya. Nah, menunggu agar bisa menikah lagi dengan laki-laki lain disebut masa indah. Ya. Masa indah adalah tiga kali haid, tiga kali suci. Ini para ulama ikhtilaf. Salasah kuru, tiga kali kuru itu ada yang menyatakan tiga kali haid, ada yang menyatakan tiga kali suci, ada yang menyatakan tiga kali haid dan tiga kali suci. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Dan waktunya bukan 4 bulan 10 hari, tapi dilihat dari masa haid dan masa suci dan setiap wanita kan berbeda-beda ya. Ada yang masa haidnya normal setiap bulan gitu ya. Ada yang kadang satu setengah bulan sekali, ada yang dua minggu sekali, ya, macam-macam. Ada yang sekali haid cuma seminggu, ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi tergantung masa haid. Jadi yang dilihat bukan empat bulan sepuluh harinya, tapi tiga kali haid dan suci tadi ya Bu Ella ya. Nah itu disebut masa indah. Selama masa indah tidak boleh menikah dulu dengan laki-laki lainnya. Setelah beres masa idah baru boleh menikah dengan laki-laki lain. Nah, sekarang apakah selama masa idah apa tidak boleh keluar rumah? Boleh. Kalau keluar rumahnya ada keperluan, untuk kerem terus, ya. Adapun tidak boleh keluar rumah itu, ya berlaku bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya. Suaminya masih hidup. Nah, setelah diceraikan, maka selama masa iddah, si istri harus tetap berada di rumah mantan suaminya. Ya, tetap satu rumah dengan popotongan anak. Tah. Selama masa iddah, berdasarkan ayat, Wala uh, apa nak la tukhrijuhunna min buyutihi min, bayu, min, bayu, min buyutikunna yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah ini dalam surah at-talaq ayat-ayat yang pertama. Kata Allah wala la tukhrijuhunna min buyutikunna. Jangan min buyutikum. Jangan kalian hai para laki-laki mengeluarkan istri-istri kalian yang sudah ditalak dari rumah kalian wala yakhrujna dan jangan sampai wanita itu keluar dari rumah suaminya illa ayyati nabi fahishati mubayyinah kecuali kalau si wanita itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata keji, maka diusir di rumah nanya. Jadi selama masa iddahnya si istri yang sudah ditalak oleh suami tetap satu rumah dengan mantan suaminya. Tapi kalau dia ada keperluan keluar untuk ke warung, untuk keperluan-keperluan yang memang dibutuhkan, boleh keluar tapi tinggalnya masih sama suaminya. Nah, Ah, boleh nggak memperlihatkan aurat ke mantan suami? Boleh. Kalau toh umpamanya nanti ya setelah dicerai, ya, ya cerai, selama masa idah diam kamu di rumah saya umpamanya. Karena Al-Qur'an ini teh. Terus ternyata baru seminggu gitu tanya kaduhung si suamina, aduh ya. Akhirnya melakukan lagi hubungan dengan istrinya, maka itu berarti otomatis rujuk. Jadi rujuk Artinya kembalinya suami kepada istri yang sudah dicerai dalam masa-masa iddah itu rujuk. Dan kalau rujuk tidak perlu akad nikah lagi, tidak perlu ada wali, tidak perlu ada dua saksi, tidak perlu ada mahar, tidak ada akad lagi. Jadi kalau masa iddah mau kembali prungwe eta malah gitunya. <laughs> Maka itu rujuk. Nah, setelah mengadakan hubungan suami istri rujuk, besoknya pasti ada der teh pasnya rongkahnya kata suami talak cerai kata istri sok teh teing gitunya berarti sudah dua kali talak ya satu kali rujuk nah sudah talak masih setelah ditalak masih tetap dengan suaminya selama masa indah tosa minggu gitunya tak hadean deh. Derde ngelakukan hubungan dei berarti otomatis itu rujuk lagi. Berarti sudah kali dua kali rujuk, dua kali talak gitu nya. napa pasti ya rongkah dei Talak dei berarti sudah tilu. Tilu kali talak, setelah tilu kali talak mah keluar dari rumah suaminya, ya itu disebut tolak bain. Kalau yang tadi baru satu kali baru dua kali disebut tolak raj'i. Tolak raj'i adalah tolak yang bisa rujuk lagi. Tapi kalau sudah tiga kali talak itu tolak bain itu harus keluar dari rumah suaminya dan tidak boleh rujuk lagi eh kecuali harus diseling dulu nikah dulu kepada laki-laki lain. Nah, jadi begitu. Jadi yang dimaksud istri tidak boleh keluar rumah suaminya itu maksudnya kalau ditalak sama suaminya. Nah, kalau ditalak masih tetap tinggal dengan suaminya, tapi kalau mau keluar ke pasar itu boleh. Nah, kalau setelah habis masa iddah, habis masa iddah nih, ya. Tidak rujuk-rujuk juga gitu ya. Setelah kata suami cerai, boleh cerai akhirnya diam. Nah, selama masa iddah tidak rujuk. Sampai masa idah selesai tiga kali head tiga kali suci keluar dari rumah kembali ke rumah orang tuanya. Ternyata setelah begitu ke, eh, dang danta si istri tanya, pependak dia di jalan ke ke ke kapincut di suami teh. Ingin kembali ke mantan istrinya Kan baru talak satunya Boleh kembali menikah dengan istrinya Tapi karena sudah habis masa idah Itu bukan rujuk tapi nikah lagi dengan akad baru. Biasa seperti nikah biasa, akad lagi, ada mahar lagi, ada wali lagi, ada dua saksi lagi. Ya. Tak gitu. Jadi bukan rujuk etama tapi nikah lagi gitu ya. Karena baru satu kali talak. Nah, adapun sekarang kalau si istri su eh, ditinggal suami karena mati, ya masa idahnya tetap berlaku ya. Dan ketika masa idah berlaku, ya boleh si istri itu tetap tinggal di rumah suaminya karena rumah suami nanti akan menjadi warisan bagi dia dan anak-anaknya dia dapat seperdelapan dari harta warisan uh, yang ditinggalkan oleh suami dan anak-anaknya dapat setengah dapat sisanya dapat tujuh perdelapannya ya. Nah itu dibagi-bagi dengan pembagian dua banding satu antar laki-laki dengan perempuan. Nah seperti itu. Adapun boleh nggak si istri keluar rumah? Boleh kalau ada keperluan. Kalau keperluannya masih di dalam kota nggak perlu di, di, didampingi mahram. Kalau keluar kota safar ya harus dengan mahram. Kalau ada keperluan boleh. Boleh nggak berdandan? Boleh, tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan untuk apa? Untuk e, berdandan. Sebagaimana seorang wanita ditinggal mati di zaman Nabi SAW oleh suaminya, esok harinya langsung berdandan dan oleh Nabi SAW tidak disalahkan. Yang menunjukkan tidak ada larangan berdandan bagi istri yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, tidak ada larangan untuk keluar rumah kalau memang ada keperluan. Yang ada larangan adalah menikah lagi dengan laki-laki lain dalam masa iddah. Ya. Tidak boleh menikah dalam masa idah kecuali nanti kalau masa idah sudah selesai. Boleh nggak menerima pinangan orang lain ketika masa idah? Boleh. Umpamanya baru sebulan gitu baru sekali head sudah ada lagi yang melamar. Dah herang umpamanya. Boleh diterima? Boleh. Ya. Tapi tidak boleh dulu apa? menikah. Setelah diterima nanti aja pas hari itu eh, masa hay, masa idah selesai, besoknya umpama nikah lagi boleh ya. Jadi yang terlarang bagi wanita yang sudah ditinggal suaminya hanyalah menikah lagi. Adapun keluar dari rumah kalau ada keperluan atau berdandan maka dibolehkan. Wallahu alam bishawab. Gitu Bu Ela. Syukran Ustaz atas jawabannya dan ada penelpon. Sob. Ah, udah putus. Kami persilakan kepada yang tadi menelpon atau uh, kepada pendengar lain yang akan menelpon. Kami tunggu. Ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf radionya kecil kan Pak. Ya. ya. Silakan. oh, tab saya tuh. Panjang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa ini? Jangan Pak Ustadz di Katapang. Ya, Pak Ustadz di Katapang. Silakan Pak iya, mau nanyakan begini Ustaz, kan bagi laki itu sholat berjamaah di masjid itu kan wajib ya Ustaz? Iya. Tapi yang ditanyakan itu imamnya cepat banget itu yang dianggap Ustadz di itu tuh cepat hmm. banget. Nyebut. itu nggak ada rasa tumaninahnya gitu kalau berjamaah sih. Sedangkan kalau untuk istilahnya untuk dari atau ngasih tahu itu kan segan Ustaz. Istilahnya kan saya baca Qurannya juga istilahnya terbata-bata begitu Ustaz. Jadi mohon solusinya bagaimana Ustaz? Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Utepnya. Iya. Di Ketapang barakallahu fik Pak Utep. Iya, bagaimana kalau imam di masjid tempat kita sholat cepat? Dia mungkin sudah terlatih banget gitu ya. Jadi cepat. Intinya bukan terlatih enggaknya. Tapi tetumaninah weh gitunya. Nah, begini Pak Utep, kalau cepatnya menghilangkan tumanina, Para tumanina termasuk rukun solat, sehingga menyebabkan solatnya tidak sah, maka tidak boleh bermakmum kepada imam seperti itu. Umpamanya eh, ruku rukunna teh belum apa belum sempurna hitungan ukur dongkok mengesan sudah sami Allah liman hamidah. Sami Allahnya juga buk, belum apa namanya? belum ajeg gitu sudah langsung sujud lagi. Itu karena ke antal eta tarang kana pang sujudan sudah tek otomatis siga gagak e, eh, macokan parab gitu tanya. Kalau sampai menghilangkan tumaninah di dalam salat maka tidak sah salatnya seseorang yang sholatnya tidak sah tidak sah juga keimaman orang tersebut ya kalau sampai menghilangkan apa tumanina karena apa karena tumanina termasuk uh, sesuatu yang bisa menyebabkan si sholatnya tidak sah karena tumanina itu rukun ya tapi kalau masih ada tumanina Ya, masih ada tumanina, ada jeda sebentar, satu sedetik dua detik di dalam setiap gerakan-gerakan sholat. Berarti sholatnya sah dan sholatnya sah menunjukkan keimaman orang itu juga sah. Maka sah juga kita bermakmum di belakangnya walaupun tidak afdol. Gitu ya. Nah apa yang harus kita lakukan ya memang susah mencari orang apa menghadapi orang seperti itu. Bagusnya dimusyawarahkan antar sama jamaah diingatkan uh, Pak Kiai gitu Pak Imam gitunya jangan ngebut-ngebut atau teka udag gitunya rada-rada rileks lah rada santai gitunya Nah itu pertama Kalau umpamanya tidak juga begitu Coba dimusyawarahkan Ada nggak yang lebih baik Bacaannya semuanya gitu ya eh, sebab rata-rata orang itu ambisius untuk menjadi imam termasuk imam masjid karena apa? Karena ada kehormatan dan kemuliaan di sana disebut tuh imam masjid gitu tanya walaupun tadi gaji sebenarnya. Tapi ada sesuatu yang bisa dia banggakan dengan itu dan itu yang menjadi penyebab orang masih banyak apa namanya mempertahankan diri jadi imam walaupun ada orang lain yang lebih baik, lebih layak daripada dia. Ya. Maka imam seperti itu berdosa. Karena apa? Karena dia ya memaksa-maksakan diri jadi imam dengan motivasi kehormatan tadi. Yang kedua ada orang yang lebih baik. Tapi walaupun berdosa, makmumnya sah bermakmum di belakang dia. Selama sholat dia untuk dirinya sah, sah juga keimamannya. Jalan terbaik musyawarah di antara para orang tua, para sesepuh yang ada di sana. Minimal diingatkan jangan terlalu cepat. Kalau umpamanya kekeh betekeh baik, kita pakai bahasa yang bagus Pak, bila Bapak capek ting jantan imam kitanya selami seberat tahun tah tah taya ayah deh anak muda lah orang sebut orang-orang orang ajengken gitu regenerasi gitu ya apalagi bacaannya bagus gitu berilmu gitu nah, gimana sajalah caranya yang terbaik uh, bagi semuanya itu menyangkut urusan teknisnya ya begitu Pak Utep di Ketapang wallahu alam bisawab Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi? Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ini nomor ini memang dari tadi nggak pernah bisa <laughs> ini. Mungkin dari sananya masuk, mungkin. Masuk, masuk. Masuk. Halo, Bapak Ibu silakan. Ada gangguan gitu? Iya. Iya, uh, kami persilakan kepada para penelpon yang lain yang akan bertanya. Masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. Bagi Anda barangkali penelpon terakhir. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Oh masih yang tadi Wah, oh, Mungkin pesawat dari sananya ya Tuh, Pesawat dari sananya mungkin yang bermasalah Sebab yang lain masuk kok Assalamualaikum Assalamualaikum Halo. Halo. Ah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Uh, sekarang Bu Ana Ustaz. Uh, Bu Ana Sarijadi. Uh, Sarijadi. Silakan Bu Ana. Uh, ya Ustaznya upami uh, uh, bahasa Sundanya Ustaznya. Indonesia, Bu, Indonesia. Oh, Indonesia ya. Ini Ustaz, kalau misalkan seorang istri meninggal ya, terus si suami teh mau nikah lagi hmm. lalu dia menjual barang yang ada gitu ya eh, terus dibagikan kepada anak-anaknya nah ketika si suami membeli rumah untuk istri yang saat mau hmm. dinikahkan mau dinik mau nikah yang kedua gitu ya hmm. nah itu apakah kalau si suami itu meninggal nanti ada hak waris lagi untuk anak-anaknya gitu Ya. begitu aja Ustaz Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ana di Sarijadi Barokallahu fik. Uh, kalau seorang istri meninggal, harta peninggalan istri dibagi untuk suami dan anak-anaknya sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla. E, makanya harus dipisah dan diperjelas, dipertegas mana harta istri, mana harta suami. Jadi jangan disatukan. Ya, kalau toh ada barang yang dibeli secara patungan dari istri dan dari suami, tetap diperhitungkan. Kalau umpah rumah, ya, rumah itu hasil ngabangun duaan tanahnya berdua, eh, bangunannya berdua, dikalkulasi punya istri berapa persen, punya suami berapa persen. Untuk apa? Eh, kan suami istri harus inilah eh, milik bersama. Eh, dalam pengelolaan bersama ya nggak apa-apa dimanfaat, tapi ini berkaitan dengan masalah warisan. Walaupun pemanfaatan bersama tapi hak kepemilikan tetap harus dipertegas, eh, e, perjelasnya. Ketika istri mati, nah harta istri nanti jadi warisan untuk suami dan anak-anaknya, gitu ya. Nah, setelah mati dibagikan untuk suami sekian, untuk anak-anaknya sekian sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa taala. Nah, setelah dibagikan semua, besoknya suami menikah lagi dengan istri yang baru ya. Lalu si suami membangun rumah baru untuk dia dan istri barunya gitu ya. Nah, nanti kalau suami ini meninggal, maka harta peninggalan suami jadi warisan bagi istri barunya dan bagi anak-anaknya, baik anak-anak dari istri pertama maupun anak dari istri kedua kalau sudah punya anak dan bagian serta status anak-anaknya baik dari istri pertama ataupun dari istri kedua sama, tidak ada bedanya sebab anak dia ya. Nanti dari harta peninggalan suaminya itu untuk istrinya seperdelapan karena punya apa? Punya anak. Oh, 7 per 8 asobah dibagikan ke seluruh anak-anaknya dengan perbandingan dua banding satu antara laki dan perempuan. Itu ya. Adapun adik dan kakak si suami ini nggak dapat karena mahjub atau terhalang oleh anak-anaknya. Oleh karena itulah maka si anak-anak dari suami ini punya eh, apa menerima warisan ya dari ibunya yang pertama meninggal ya dari ayahnya yang baru-baru ini meninggal. Dua kali dia dapat warisan karena dari dua orang yang berbeda, dari ibunya dan juga dari apa? dari ayahnya. Nah, kecuali kecuali begini, kalau umpamanya si suami sudah nikah lagi dengan istri baru lalu punya anak. Lalu si istri yang baru ini meninggal. Nah, kebetulan istri baru yang meninggal ini punya harta. Maka anak-anak dari suaminya tidak berhak memperoleh bagian dari harta ibu tirinya. Sebab ini anak tiri kan ya. Hmm, nggak dapat. Yang dapat tuh hanya suaminya dan anak dari istri yang barunya ini. Gitu ya. Jadi kalau yang meninggalnya adalah ibu tiri, maka anak tiri nggak dapat. Tapi kalau yang meninggalnya adalah si suami tadi, ya anak-anak dari suami ini tentu saja dapat lagi. Walaupun kemarin-kemarin dia sudah dapat harta dari ibunya ya. Begitu Ibu Ane, eh, ya para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan cukup sampai di sini masih banyak telepon berdering dan SMS juga mungkin banyak yang masuk tapi waktunya tidak memungkinkan cukup sampai di sini Insya Allah nanti jam 10 ada kajian di Baltos dan nanti sore ada kajian di Selacau Subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh